Itu kitab yang berjudul Fawaidul Balwa wal Mihan. Karena disebut juga dengan judul Al-Fitan wal Balaya wal Mihan wal Razaya. Fawaidul balwa wal mihan artinya faidah faidah di belakang musibah dan ujian-ujian. Jadi faidah faidah yang dipetik di belakang musibah dan ujian-ujian. Nah ini tema pembahasan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini, khususnya di hari-hari ini, kita banyak melihat berbagai ujian, cobaan, dan kehidupan secara umum tidak ada yang lepas dari ujian dan cobaan. Dan kita memang diciptakan untuk dihadapkan kepada ujian dan cobaan tersebut. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Kita hidup itu ujian, kita mati pun itu ujian. Semuanya ada ujiannya. Iya. Jadi kalau kita tidak lepas dari ujian dan cobaan, maka kita harus memiliki fikih tentang ujian dan cobaan ini. Agar hari-hari kehidupan itu tidak berlalu begitu saja tanpa kita meraih pahala di dalamnya. Masa dan waktu yang Allah berikan jangan berlalu kecuali kita memperoleh pahala yang besar dan menjalani apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Buku ini sebenarnya adalah bagian dari karya-karya yang ditulis oleh penulis yang digelari sebagai Sultanul Ulama. Dikenalnya dengan sebutan Al-Iz bin Abdis Salam. Al-Izzu Ibn Abdissalam. Kalau nama lengkapnya Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdissalam As-Sulami As-Syafi'i. Iya. Jadi Izzuddin itu gelar beliau. Disingkat menjadi Al-Izz. Nama beliau Abdul Aziz Ibn Abdissalam. Beliau menulis sebuah buku sangat terkenal sekali di kalangan para ulama yang dicetak dengan judul Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Kaidah-kaidah di dalam hukum tentang kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Apa-apa yang merupakan maslahat mereka disebut juga dengan nama Al-Qawaidul Kubra. Al-Qawaid Al-Kubra. Dan ini buku dari buku yang dikatakan oleh para ulama min ajaib al-ilm dari keajaiban-keajaiban ilmu. Iya. Di mana beliau rahimahullahu taala memasang pondasi-pondasi memperkenalkan bagaimana rahasia-rahasia syariat di belakang pensyariatan dan bagaimana kemaslahatan-kemaslahatan yang besar di belakang perintah yang diperintah atau larangan yang dilarang. Itu beliau bahas di banyak sudut pembahasan. Salah satunya di pembahasan ini tentang ujian dan apa? Ujian dan cobaan. Ya. Dan ini di cetak dengan apa namanya cetakan tersendiri ya, dicetak dengan cetakan tersendiri dan disebutkan oleh sejumlah ulama seperti As-Subuki Ad-Dawudi Al-Baghdadi dengan nama Fawaid Al-Balwa wal Mihad Walaupun di manuskrip dari buku ini disebutkan dengan judul itu tadi Al-Fitan wal Balaya wal Mihan wal Razaya. Baik. Jadi kalau kita sudah memahami sudut pentingnya buku ini, ini bisa menggambarkan kepada kita ya bahwa subhanallah di belakang pensyariatan itu apa yang Allah perjalankan di tengah manusia itu ternyata ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah yang penting untuk dipelajari. Nah, termasuk di dalam masalah ujian dan cobaan ini. Ujian dan cobaan. Ada faedah-faedah yang bisa dipetik di dalamnya. Dan ini yang menarik untuk dibahas sebenarnya. ya, Saya berusaha untuk eh, apa namanya membaca buku ini secara lengkap. Kalaupun tidak lengkap, kita akan uh, mengambil sudut pembahasan dan poin-poin yang disebutkan oleh penulis di sini. Rahimahullahu taala. Jadi penulis bukunya siapa tadi namanya? Al-Iz bin Abdissalam. Nama lengkapnya? Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada, pada tahun 660 Hijriah. Digelari sebagai apa? Sultanul Ulama. Iya. Kunya beliau Abu Muhammad kunyanya. Abu Muhammad. Dikatakan di sini berkata qala Syekhul Imam hujjatul Islam mu'tamadul anam Abu Muhammad Abdul Aziz ibnu Abdul Salam ibn Abil Qasim As-Sulami As-Syafi nafa Allahu bihil muslimin wa ghafara lana walahu lahu wa jami'il mu'minin. Ini uh, penulisan dari Nasif si, si murid yang menulis dari guru dia membahasakan seperti ini. Yang bergara berkata guru kami Syekh Imam Hujjah Islam yang menjadi rujukan manusia Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abil Qasim As-Sulami as syafii Semoga Allah menjadikannya sebagai orang yang bermanfaat di tengah kaum muslimin dan mengampuni untuk kami dan untuk beliau serta untuk seluruh kaum mukminin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan buku ini bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini dan mengampuni untuk kita semua segala dosa dan kesalahan. Kata beliau rahimahullah taala, lil masaibi wal mihani wal balaya wal razaya fawaid. Kata beliau pada musibah-musibah, ujian-ujian dan berbagai bala serta razaya. Razaya itu jamak dari razia. Ya. Hal yang buruk yang menimpa pada musibah, ujian, cobaan dan perkara-perkara yang menimpa fawaid, terdapat faida faida. Takhtalifu bihtilafi rutabin nas. Dan faida faida ini didapatkan itu beraneka ragam sesuai dengan tingkatan-tingkatan manusia. Iya. Di sini ada dua sudut pembahasan yang bisa kita pahami ya. Yang pertama bahwa di belakang ujian dan cobaan itu banyak faedah yang bisa kita pelajari. Kemudian yang kedua, ternyata faedah-faedah ini itu didapatkan sesuai dengan tingkatan manusia. Jadi orang itu bertingkat-tingkat di dalamnya. Dari sisi keimanannya, dia bertingkat di dalamnya dari sisi keilmuannya, dari sisi pengetahuannya, bertingkat dari sisi ujian yang menimpanya. Iya. Dan juga bertingkat dari sisi kedudukannya di tengah manusia. Ya, kalau misalnya dia seorang pemerintah, dia dicela, itu beda pahalanya ketika dia bersabar terhadap orang biasa yang dicela, tidak ada yang mengenalnya. Jelas ya? Pemimpin misalnya ketika dia dicela, dia bersabar. Ya, pada posisi yang benar dia bersabar. Maka ini lebih besar pahalanya. Karena kalau dia ingin membalas, dia mampu, dia punya kekuatan. Tapi orang biasa dicela, asalnya mungkin dia tidak mampu membalas, dia sabar, itu beda. Beda pahala dan kedudukan yang dia dapatkan. Jelas ya? Jadi manusia di dalam faidah-faidah ini bertingkat-tingkat kedudukannya. Iya. Nah, inilah yang penting kita pelajari di sini. Kita berusaha untuk mencapai kedudukan yang paling tingginya. Kedudukan yang paling baiknya di dalam ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ya. Seorang muslim dan muslimah itu harus memiliki semangat yang tinggi di dalam hidup ini. Kehidupan ini tidak berulang, cuma sekali saja. Hari-hari yang berlalu di dalam kehidupan, apabila matahari telah terbenam, maka sudah tertutup dari hari itu tergulung dalam catatan-catatan amalan yang kita lakukan. Tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Iya. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, itulah fungsinya seorang itu belajar. Tafakuh fiddin. Mempelajari agama. Agar supaya dia mengenal jalan yang mengantarnya ke surga dengan hal yang paling sederhana tetapi paling cepat membawanya ke sorga dan paling besar pahalanya. Iya. Jelas ya? Kan kita biasanya kalau di kehidupan dunia begitu ya. Kalau bisnis misalnya ya. Seorang itu inginnya bisnis tidak ada modal tapi dia untung, orang yang paling untung. Hah? Tidak ada modalnya, tidak ada risikonya, tapi dia paling apa? Paling banyak keuntungannya. Nah, itu kalau ada bisnis seperti itu semua orang pasti mau. Iya. Ada keuntungannya besar. Tapi modalnya juga besar. Risikonya juga besar. Untungnya memang besar. Jelas ya? Nah, ini yang masuk di situ orang-orang tertentu saja ya ahli. Ya. Tapi ada jenis keuntungan, ada jenis usaha boleh dia tanpa modal. Tidak ada risiko, tapi keuntungannya yang paling besar. Nah, ini hebat ya kalau ada yang mendapatkannya. Demikian pula jalan menuju ke sorga itu. Seorang cari jalan yang paling mudahnya, paling enaknya. Dia beramal tidak banyak, tetapi paling cepat sampai ke sorga, paling besar pahala Iya. Karena itu dalam Islam ini yang dilihat itu bukan banyaknya amalan. Bukan kuantitas. Tapi yang dilihat adalah apa? Kualitasnya. Karena itu kata para as-salaf dari kalangan sahabat dan setelahnya, al-iqtisadu ala sunnah khairun minal ijtihadi alal bid'ah. Hemat di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas apa? Di atas bid'ah. Dia hemat sederhana. tidak banyak yang dia lakukan, tapi sesuai dengan sunnah. Itu lebih baik daripada orang yang kerja, beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan, tapi kegiatannya tidak di atas sunnah. Tapi kegiatannya tidak di atas sunnah. Iya. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu Ya habbada iftaru al-akyas wa naumuhum Kata beliau betapa indahnya berbukanya orang-orang yang cerdik dan tidurnya mereka di malam hari. Jadi waktu siang dia berbuka, tidak puasa. Di waktu malam dia banyak tidur. Iya. Nah itu beliau katakan itu lebih bagus daripada puasa dan begadangnya orang-orang yang magrur. Orang-orang yang tertipu. Dia puasa di siang hari, sholat di malam hari. Tapi justru yang tidak puasa dan yang tidur di malam hari ini, itu lebih bagus ibadahnya, lebih diterima oleh Allah daripada orang yang berpuasa itu tadi dan sholat di malam hari. Apa yang membedakan? Ini kualitas namanya. Dari sisi keilmuan. Iya. Jadi maksudnya kalau dia di atas ilmu berpuasa dan sholat malam nah itu akan lebih hebat lagi. Ya, akan lebih tinggi lagi derajatnya. Karena itu kalau dilihat dari amalan-amalan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Iya. Maka itu diketemukan dari sebagian amalan mereka mungkin orang yang datang setelahnya lebih banyak amalannya. Tapi para sahabat itu tidak ada yang bisa mencapai kedudukannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna li ahadikum mitla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andai kata salah seorang di antara kalian punya emas satu gunung Uhud lalu dia infakkan di jalan Allah maka impaknya orang ini tidak akan mencapai satu mut dua telapak tangan para sahabat. Dari infak yang diberikan oleh para sahabat. Tidak mencapai dua telapak tangannya, tidak pula setengahnya. Iya. Tidak bisa mencapai kedudukan para sahabat. Kenapa? Nah itu harus dipahami apa yang membedakan Kata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullahu taala atau Bakar bin Abdullah Al-Muzani ya, beliau berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikatrati salatin wala siyamin wala sadaqah walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar As-Siddiq tidak mendahului kalian. Ya Abu Bakar As-Siddiq ini kalau dilihat di antara seluruh sahabat Ada beberapa sahabat yang amalannya itu lebih hebat daripada Abu Bakar. Dalam hal sholat, dalam hal puasa, dalam hal jihad. Ya. Jelas ya? Tapi bersama dengan itu Abu Bakar adalah sahabat yang paling afdal dan paling utama di tengah umat ini menurut kesepakatan ulama. Apa yang menyebabkan Abu Bakar lebih mendahului kita? Diterangkan oleh beliau ini bahwa Abu Bakar tidak mendahului kalian dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak bersedekah. Tapi Abu Bakar mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Sesuatu yang bercokol dalam hatinya. Itulah ilmu, keimanan, dan pengetahuan. Iya. Yang membuat sesuatu itu sangat berjenjang, bertingkat-tingkat. Sesuatu yang di hati itu dari amalan hati itu ada hal-hal yang hebat. Yang tidak bisa diukur oleh apapun. Tapi ini perlu dipelajari, perlu didalami fikihnya. Jadi kalau seorang tidak mempelajarinya bagaimana dia bisa memperoleh dari fikihnya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Iya. Satu saja misalnya dalam masalah keikhlasan itu kita tidak akan bisa mencapai kedudukan para sahabat dalam apa? Keikhlasan mereka. Iya. Tapi kalau kita hitung semua amalan-amalan hati itu, yang jumlahnya ratusan. Ya, sebagian ulama menyebutkan jenjang penghambaan di dalam hati itu, ada yang menyebutkan 500, ada yang menyebutkan sampai 1000. Nah, ini perlu diapa? dipelajari. Nah, lahan-lahan ketaatan. Nah, ini pembahasan penulis di sini. Beliau ingin membuka pintu ini. Pintu bagaimana seorang itu mengenal dari rahasia-rahasia syariat. Hal-hal yang tidak begitu kelihatan oleh sebagian orang padahal di situ sumber pahala dan kebaikan yang sangat besar. Jelas ya? Seorang tertimpa musibah pahit dia rasakan. Banyak hal yang dia sangat bersedih padanya. Sesuatu yang hilang darinya. Tapi dari musibah yang menimpanya, dia bisa masuk ke berbagai jenjang penghambaan. Tingkatan-tingkatan pahala yang tinggi. Nah, ini tergantung bagaimana pengetahuan dia dalam musibah itu. Memang tidak begitu kelihatan. Tidak begitu apa? Terlihat. Sebab ini bukan terkait dengan amalan lisan dan amalan anggota tubuh, terkait dengan amalan hati. Iya. Maka ini namanya bentuk dari fikih. Harus kita pelajari. Itulah fikih kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh sebagai para ulama ya laitani uh, kata beliau man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali siapakah orang yang bisa memberi contoh kepadaku seperti jalanmu yang indah itu maksudnya jalannya para sahabat kamu jalannya pelan-pelan, tapi tibanya paling awal. Tibanya paling awal. Jadi kalau kita ingin perbandingkan diri kita dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mungkin kita seperti orang yang berlomba ya, sama-sama dari garis start ya. Jadi begitu garis start sama jalannya, iya. Semua berjalan dari garis start yang sama. Para sahabat jalannya lambat, pelan. Tapi begitu tiba di garis finish, para sahabat sudah ada semua di depan. Mereka semuanya sudah ada paling depan. Itu gaya berjalan yang hebat. Iya. Dan ini sekali lagi seseorang dimudahkan sampai ke sana. Dia akan melihat sudut-sudut penghambaan dimanapun dia berada. Di kondisi apapun. Di keadaan apapun. Musibah apapun yang menimpanya. Iya. Sepanjang dia mempelajarinya dan memahaminya. Inilah mungkin sebagian isyarat ya tentang mana dan kandungan dari buku yang kita akan baca ini. Jadi beliau sebutkan bahwa musibah, ujian-ujian, cobaan-cobaan itu ada faedah ya. Beraneka ragam sesuai dengan tingkatan-tingkatan manusia. Yang pertama kata beliau, ahaduha ma'rifatu ijir rububiyati wa qahriha. Yang pertama mengenal ya, keagungan rububiyah Allah wa qahriha dan penaklukannya, penguasaannya. Jadi ini faedah yang pertama. Bagaimana suara itu mengenal rububiyah Allah. Apa itu rububiyah? Hah? Seorang tahu bahwa Allah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha memiliki, maha mengatur segala perkara. Seorang tahu Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, ini kan keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian terjadi, nah, kelihatan keagungan rububiyah Allah. Penaklukan Allah. Iya. Ya, ketika ujian terjadi, tanpa sekali hal tersebut. Semakin dia mengagungkan dan membesarkan Allah. Ujian itu ketika turun, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Siapa yang bisa menentang kehendak Allah? Walaupun dia raja di dunia, walaupun dia memiliki segala hal di kehidupan dunia ini, dia tidak akan bisa menolak sebuah takdir dan ketentuan yang Allah tetapkan. Iya. Kalau Allah tentukan atas seseorang dia meninggal, tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada dokter seahli apapun yang bisa mengobatinya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apabila Allah takdirkan seseorang itu rugi di dalam sesuatu, bangkrut di dalam usahanya, siapa yang bisa menahannya? Ini membuat seorang itu mengenal keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan cukuplah ini sebagai faidah yang sangat besar. Faidah yang sangat apa? Sangat besar. Ketika ujian dan cobaan itu terjadi. Seorang melihat keagungan Allah, kebesarannya, penguasaannya, tidak ada yang bisa menolak hal tersebut. Yang kedua, kata beliau ma'rifatu billatil ubudiyah wa kasriha adalah mengenal dari faidah di belakang ujian dan cobaan. Seorang itu mengenal kehinaan penghambaan kepada Allah. Dan bagaimana dia tunduk dan merendah di dalam penghambaan. Ini luar biasa ya. Ketika musibah terjadi, baru dia tahu bahwa dirinya ini hamba. Tidak punya apa-apa. Baru dia mengerti bahwa dia ini fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia sadar bahwa apa yang di tangannya itu semuanya milik Allah, tidak bisa dia tahan. Kalau Allah yang mengambilnya tidak bisa dia tahan. Sebagaimana kalau Allah ingin memberikannya kepada orang lain, dia juga tidak bisa menolaknya. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa man tasha katakanlah ya Allah yang maha memiliki segala kekuasaan engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki engkau mengagungkan siapa yang kau kehendaki dan engkau merendahkan siapa yang kau kehendaki nah, dia bisa mengenal dirinya sebagai seorang hamba Kata penulis wa al isyaratu biqaulihi ta'ala alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Faedah yang kedua ini itulah yang diisyaratkan di dalam firman Allah orang-orang yang apabila tertimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Ini kan penghambaan. Dia tunjukkan dirinya. Dia sadari akan kehinaannya. Dan dia tahu bahwa dirinya adalah hamba Allah, milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tarafu bi annahu bi annahum wa mereka mengakui bahwa mereka itu adalah kekuasaan Allah, hamba-hamba Allah, budak-budak Allah. Wa nahum raji'una ila hukmihi wa tadbirihi wa qada'ihi wa takdiri. Dan mereka semua akan kembali kepada hukum Allah dan pengaturannya. Kembali kepada ketentuan dan takdir Allah. La mafarra lahum minhu wa la mahida lahum anhu. Tidak ada tempat berlari dari Allah dan tidak ada tempat menghindar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan. Iya. Jadi luar biasa ya. Ini kenapa didahulukan oleh penulis di sini dua faedah ini? Sebab ini dua faedah terkait dengan tauhid. Seorang yang tertimpa musibah dan dia sadar dua faedah ini, maka itu adalah hal yang bisa membuat tauhidnya lebih bagus. Dan dimaklumi bahwa misi dakwah para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Ya. Jadi itu memang berjalan di lisan para ulama. Orang-orang yang mengerti agama itu, dia betul-betul mendalam dalam ilmu, maka dia pasti akan mengembalikan segala pembahasan agama dasarnya kembali kepada tauhid. Dasarnya kembali kepada apa? Kepada tauhid. Iya. ini masalah pokok ya. Ini harus dipahami oleh setiap dai. Orang yang berdakwah di jalan Allah secara khusus, apa yang dia sampaikan itu di perkara apa saja, itu harusnya dia kaitkan dengan pembahasan tauhid. Dengan pembahasan tauhid. Sebab itu adalah inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah para nabi dan para rasul. Bahkan seluruh dakwah para nabi dan para rasul dibangun di atas hal itu. Kan ilmu agama itu ada berapa ilmu agama itu? Hanya ada tiga kata Ibn Al-Qayyim. Dan tiga ini itulah dakwanya para nabi dan para rasul. Kata beliau, al-ilmu aksamun thalatun ma laha min rabi'in wal haqqu du tibyani ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadal asma'u lid dayyani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazauhu yawmal ma'adi tsani. Ilmu itu ada tiga jenis, tidak ada bagian yang keempat. Dan kebenaran itu selalu terang. Yang pertama ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ilmu tentang Allah. Memperkenalkan siapa yang diibadahi. Nah, ini ilmu yang pertama. Para nabi dan para rasul itu memperkenalkan siapa yang diibadahi. Siapa Allah, bagaimana keagungannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua dari dakwah para nabi adalah menjelaskan jalan yang mengantar kepada Allah. Ya setelah kita kenal siapa Allah yang kita ibadahi, para nabi dan para rasul itu menerangkan jalan yang mengantar kepada kepada Allah. Inilah yang dibahasakan oleh binul Qayyim, perintah dan larangan yang merupakan syariat agama. Jadi perintah dan larangan ini jalan kita menuju kepada Allah. Kemudian yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul adalah menerangkan balasan di hari akhirat nanti. Bagi orang yang menempuh jalan ini dibalas dengan kebaikan dan bagi yang menyimpang dari jalan itu dibalas dengan keburukan. Di atas jalan para nabi dan para rasul dibalas dengan sorga, yang menyimpang darinya dibalas dengan neraka. Nah, ini ilmu berputar di atas tiga hal ini. Berputar di atas tiga hal tersebut. Jelas ya? Makanya subhanallah bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama itu dalam menjelaskan ilmu apa saja itu mereka kembalikan kepada tiga hal ini. Itu namanya orang berpijak di atas kaidah. Orang yang berpijak di atas apa? Di atas kaidah. Ketika dia menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, dan seorang penuntut ilmu, ketika dia belajar ilmu, dia tahu apa yang dia cari. Dia mengerti apa yang harus dia pelajari. Iya. Jelas ya? Jangan sadang orang datang belajar, apa yang kamu cari? untuk belajar. Ya saya supaya saya tenang aja. Perasaan saya enak. Ya. Karena kalau saya di rumah saya galau. Kalau di majelis taklim, alhamdulillah saya tenang. Nah, itu bentuk dari manfaat ya. Tapi manfaat cuma dia rasakan di situ saja. Kalau dikembalikan kepada tiga hal, nah itu akan lebih indah nanti. Dia hadir di majelis taklim supaya dia lebih kenal kepada Allah. Dia hadir di majelis taklim supaya dia tahu bagaimana cara dia berjalan kepada Allah. Dia hadir di majelis taklim supaya dia lebih cinta untuk kembali ke akhirat dalam keadaan diridhoi. Sebab dia tahu balasannya di sana apa. Nah, itu akan membuat seorang stabil. Sama dengan seorang dai yang menyampaikan ilmu. Ketika disampaikan ilmu, ketika dia ada pijakan, dia mengerti ilmu ini kemana dia sandarkan. Bukan dia cari ridho manusia. Atau dia berbicara cuman untuk mengumpulkan pengikut saya. Supaya banyak fansnya. Hah? Atau membuat manusia tertawa. Senang saja kepadanya. Enggak. Itu bukan dakwanya para nabi dan para rasul. Iya. Harus dipahami tentang hal tersebut. Makanya penulis rahimahullah Beliau kedepankan hal-hal yang terkait dengan pembahasan apa? Pembahasan tauhid. Jadi ini dua sudah dua faedah di belakang ujian dan cobaan. Faedah yang ketiga, al-ikhlasu lillahi taala. Faedah yang ketiga membuat seorang itu ikhlas kepada Allah. Masya Allah. Ini dari faedah yang sangat besar ya. Rupanya di belakang ujian dan cobaan itu Dari faidahnya bisa membuat orang semakin ikhlas kepada Allah. Semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi pada saat dia terhimpit dari segala sudut, dia tidak tahu lagi jalan yang bisa menyelamatkannya kecuali dari Allah saja. Maka dia pun ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini ujian-ujian seperti itu. Dan kadang sebagian hukuman-hukuman syariat akhirnya untuk membuat seorang hamba ini cuma memohon kepada Allah saja. Seperti kisah tiga orang sahabat ya, yang alfa di perang Tabuk. Ya, kan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk diboykot tidak boleh diajak berbicara, tidak boleh diajak duduk. Hah? Jadi ya, kalau lagi kumpul-kumpul misalnya para sahabat, muncul orang-orang ini, bubar tuh para sahabat. Mereka beri salam, tidak boleh dijawab salamnya. Ya. Nah ini subhanallah menjadi pendidikan yang luar biasa terhadap para sahabat. Di tengah ujian masuk lagi ujian. Tapi membuat mereka semakin teguh dan nah, akhirnya posisinya seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Wa ala thalathati alladhina khullifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a illa ilaih. Terhadap tiga orang sahabat yang tidak hadir perang tabuk, tidak hadir di peperangan. Ketika bumi itu menjadi sempit terhadap mereka dari segala penjurunya. Dan jiwa mereka sudah menjadi sempit. Dan mereka yakin tidak ada yang menyelamatkan dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Itu para sahabat ini luar biasa. Namanya berhasil di atas apa? Ujian. Ya. Mereka yakin bahwa yang menyelamatkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka disebut sebagai orang-orang yang sadik, orang-orang yang jujur. Dijadikan sebagai percontohan. Ya yuhalladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadikin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini contoh-contoh orang yang jujur ini. Tulus, ikhlas, sungguh-sungguh. Ya, Baik. Jadi kadang ujian itu subhanallah membawa seorang untuk ikhlas membawa suara itu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan itla marja fi daf'i syada'id illa ilaihi wa la mu'tamada fi kashfiha illa alaihi. Karena tidak ada tempat kembali dalam menolak kesusahan-kesusahan kecuali hanya kepada Allah dan tidak ada tempat untuk bersandar di dalam menyingkap kesusahan-kesusahan itu kecuali hanya kepada Allah. Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah menimpakan engkau dengan sebuah bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkap bahaya itu kecuali hanya Allah. idza rakibu fil fulk, da'ullaha mukhlisina din. Begitu mereka menaiki perahu, ini dikisah kaum musyrikin di masa dahulu ya. Jadi ya mereka kalau sudah mengarungi lautan, Dapat musibah di tengah jalan, ya, badai yang sangat hebat, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Coba perhatikan, kaum musyrikin saja yang dalam dalam keadaan berbuat kesyirikan, di tengah musibah mereka bisa jadi ikhlas hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kaum musyrikin masa dahulu ya. Kaum musyrikin masa dahulu. Adapun kaum musyrikin zaman now ya. Nah, ini luar biasa. Sudah berbuat kesyirikan di tengah musibah, ya, semakin berbuat kesyirikan lagi. Jelas ya? Ada yang sekarang kita lihat ini subhanallah di berbagai tempat kena musibah. Sudah terjadi musibah, lempar lagi sesajian ke laut, masya Allah. Ya. Sembeli kerbau kepalanya diusung ke ke gunung, dibawa ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Ini musibah yang sangat besar. Baik. Jadi harusnya musibah itu kalau bermanfaat bagi mereka, musibah ini membuat mereka semakin apa? Semakin ikhlas. Hanya kepada Allah. Karena dia tahu nggak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah. Iya. Dan dia mengerti tentang keberadaan dirinya sebagai seorang hamba yang harusnya memohon kepada Allah saja. Baik. Jadi musibah-musibah ini bisa menambah seseorang memijak di atas keikhlasan dan semakin mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata beliau al-inabatu ila Allah taala wal iqbalu alaihi. Selalu kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah dan menghadap kepadanya. Al-Iqbal ini itu konsekuensi dari inabah ya. Konsekuensi dari inabah. Sebab berinabah kepada Allah itu itu artinya dia melaksanakan segala ketaatan, selalu bertobat kepada Allah dan dia selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inabah namanya. Iya. Jadi orang-orang yang tertimpa ujian dan cobaan, inabah ini harus dia perhatikan. Nah, ini faedah penting ya. Ketika musibah menimpa, membuat orang bisa berinabah kepada Allah kembali kepada Allah, menghadap kepadanya. Dibawakan ayat di sini oleh penulis, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih." Apabila bahaya menimpa manusia, maka dia pun berdoa kepada Rabbnya dengan berinabah kepadanya. Selalu kembali kepadanya. Menghadap kepadanya. Iya. Ini namanya al-inabah. Ini salah satu kewajiban ketiga seorang berada di musibah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab. Berinabahlah kepada Rob kalian dan berislamlah kalian kepadanya sebelum datang siksaan itu. Jadi ketika seorang selalu berinabah, berislam, nah, ini sebab dia mengangkat musibah. Jelas ya? Dan ketika dia sudah terkena musibah, dia sadar langsung berinabah kepada Allah, maka itu sebab dia mengembalikan, mengangkat apa? Mengangkat musibah itu. Inabah kepada Allah itu kembali kepadanya, itu pasti mengandung makna tobat di dalamnya. Mengandung makna bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini berinabah. Wal ikbal alaihi. Iya. Itu subhanallah terlihat di tempat-tempat yang terjadi bencana-bencana. Hati-hati itu lebih terbuka. Orang-orang lebih gampang untuk didakwai, lebih mudah untuk diajak. Masjid-masjid itu penuh di waktu-waktu sholat. Hah? Paling kalau diadakan taklim, ya masya Allah, diajak untuk berkumpul, mendengarkan taklim itu lebih gampang. Ya. Mungkin kalau tidak ada musibah, diundang tidak datang mungkin. Tapi ketika ada musibah, lu subhanallah hatinya menjadi lebih lembut lagi. Iya. Karena dia tahu dia harus kembali kepada Allah. Berinabah kepadanya. Baik. Maka ini dari manfaat di belakang musibah dan malapetaka. Kemudian yang kelima, At-tadarru wa du'a. Bertadarru kepada Allah. Iya. Tadarru itu artinya dia betul-betul serius untuk kembali. Hanya bersandar kepada Allah, memohon kepadanya. Wa du'a dan dia selalu berdoa kepada Allah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida masal insana durrun da'ana. Kalau manusia ini ditimpa oleh bahaya, dia berdoa kepada kami. Wa Turun fil bahri man tad'una illa Iya. Kalau kalian tertimpa musibah di tengah lautan, maka hilanglah semua yang kalian tempati sebagai doa. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bal iyyahu tad'un fayakshiru ma tad'una ilaihi insya'a. Kalau datang musibah dan malapetaka itu, bahkan kalian hanya berdoa kepadanya. Lalu Allah menyingkap apa yang kalian minta itu sesuai dengan kehendaknya. Iya, sesuai dengan kehendaknya. Karena itu pada saat terjadi musibah, orang kafir pun kalau dia berdoa kepada Allah, Allah terima doanya kadang. Karena Allah menyebutkan dari keluasan rahmatnya, Allah mengabulkan doanya orang yang terdesak. Amma yujibul mutarra idha da'ah. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang genting, orang yang terdesak. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang terdesak apabila dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Jelas ya? Karena itu kadang ada orang kafir di kondisi. Padahal dia kafir ini. Di kondisi dia terdesak kena musibah, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan untuknya. Karena memang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dirinya mengabulkan doa orang yang terdesak. Iya. Dan ini kata para ulama berlaku untuk semuanya, muslim maupun kafir. Muslim maupun kafir. Baik. Jadi ini yang kelima, membuat seorang itu semakin berdoa kepada Allah. Beliau terangkan ya ayat-ayat yang lain, cuman sharing ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam dari manfaat di belakang ujian dan cobaan al-hilmu amman sadarat anhul musibah. Al-hilm Dia ini memiliki sikap hilm. Tidak tergesa-gesa. Penuh dengan pertimbangan. Bisa berpikir jauh. Ya. Terhadap orang yang musibah itu datang darinya. Ya. Beliau bawakan di sini beberapa ayat ada dua ayat tentang ada tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim ala awahun halim, disifatkan dengan halim Nabi Ibrahim, menunjukkan pujian Allah terhadap orang yang memiliki sifat ini. Ya, dan dimaklumi ya Nabi Ibrahim dikatakan halim karena beliau ini subhanallah ditempa dengan berbagai ujian tapi beliau melewatinya. Terkait dengan ayahnya, terkait dengan perintah menyembeli putranya. Tapi beliau adalah seorang yang sangat halim. Itu Nabi Ibrahim. Nah, demikian pula anak beliau dikatakan dalam Al-Quran, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan putra yang halim, punya sifat hilim. Tetapi hilim artinya tidak tergesa-gesa. Dia panjang di dalam memandangnya. Banyak pertimbangannya atau penuh pertimbangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang sahabat yang bernama Al Ashad Abdul Qais, Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Pada engkau ada dua sifat. Ya Allah cinta dua sifat ini. Yaitu sifat al-hilmu wal anah. Sifat al-hilm ya, tidak tergesa-gesa, panjang berpikirnya dan anah Anah ini sifat tidak tergesa-gesa ya untuk anah. Baik. Kemudian kata beliau di sini "Wataktalifu maratibul hilmi bi masaibi fi sigariha wa kibariha. Dan tingkatan hilm ini bertingkat-tingkat. Sesuai dengan keadaan musibah itu. Besar maupun kecilnya. Iya. Besar maupun kecilnya. ya. Fal hilmu inda masaib afdalu min kulli hilm. Jadi ketika terjadi musibah yang paling besar dia tetap halim. Maka ini kedudukannya lebih afdal lagi. Di atas segala bentuk al-hilm. Iya. Jelas ya? Jadi ini sifat hilim namanya ketika terjadi musibah. Dia tidak tergesa-gesa. Apalagi kalau musibah itu memang ada campur tangan orang lain di dalamnya. Iya. Nah itu kata para ulama rahimahumallahu taala sabar itu ada tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, kemudian ada sabar di dalam menerima ketentuan Allah. Nah, sabar yang ketiga ini, sabar di dalam menerima ketentuan Allah ini, ketentuan Allah yang menimpa seorang hamba itu ada dua jenis. Ketentuan Allah yang menimpa seorang hamba ada dua jenis. Nah, ini pembagian yang mungkin jarang kita dengarkan ya. Kalau sabar terbagi tiga itu kan biasa kita dengarkan. Tapi sabar pada jenis menerima ketentuan Allah itu terbagi berapa? Terbagi dua lagi. Menerima ketentuan Allah. Ada ketentuan Allah yang murni dari Allah. Langsung dari Allah. Iya. Jenis yang kedua, ada ketentuan Allah, ya Allah jadikan ada campur tangan manusia di situ. Ada campur tangan manusia di situ. Jenis yang kedua ini bersabarnya lebih sulit daripada yang pertama. Jenis yang kedua ini bersabarnya lebih sulit daripada yang pertama. Jelas ya? Ada yang seorang duduk-duduk di bawah pohon. Ya. Terus pohonnya jatuh. Menimpa kaki dia, patah kakinya. Dia lihat memang pohonnya ini rapuh, akhirnya patah menimpa kakek dia. Nah, ini bersabarnya kira-kira bagaimana? Sulit atau berat di sini? Ini umumnya orang ya mau apa lagi kan begitu. Masa pohonnya dia mau tendang? Ya. Mau dipukul kan enggak? Ya apa boleh buat? Dia sabar aja. Nah, ini mudah. Ini keadaan yang pertama. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua contohnya dia duduk di bawah pohon, tiba-tiba pohonnya jatuh, menimpa kakinya, patah kakinya. Dia tekok, ternyata ada orang yang memotong pohon itu. Nah, ini kira-kira bagaimana? Antum dulu sanggup bersabar nggak? Ya, umumnya kita begitu lihat sudah kaki patah lagi, mungkin lupa kakinya patah langsung nyerbu aja. Kan begitu? Nah, ini lebih sulit bersabarnya. Lebih sulit bersabar. Nah, kondisi yang seperti ini, kalau dia punya hilim, ya, tidak langsung meludak, ya, tapi dia punya sikap tidak tergesa-gesa, tenang, dia bisa punya pertimbangan yang panjang, nah, ini lebih hebat lagi. Jelas ya? Hilim ini muncul. Ya. Dan paling kelihatan hilim itu kapan? Ketika ada musibah. Itu paling terlihat. Ketika ada masalah, ketika ada apa namanya problem, nah itu kelihatan. Hilim seseorang itu kayak bagaimana. Ada orang yang di kondisi biasa bagus, ya bicara yang tenang apa segala macam. Tapi kalau di kondisi genting, pada saat musibah, nah belum tentu dia bisa mengontrol dirinya. Jelas ya? Nah, maka di sini tampak tentang hilim itu. Dan beliau sebutkan bahwa ini sifatnya Nabi Ibrahim, sifat putra beliau, dan beliau terangkan bahwa ini adalah sifat yang Allah cintai. Kalau ada pada seseorang. Kalau ada pada seseorang. Nah, itu bisa tumbuh di tengah musibah. Bisa tumbuh di tengah musibah. Apalagi kalau terjadi hal yang seperti itu ya, tiba-tiba dia meludak misalnya, kayak sumbu pendek begitu, dibakar langsung meledak. Ya. Maka ini kebanyakannya akan menyesal nanti di belakangnya. Sebab mungkin kejadiannya tidak seperti itu. Ya. Baik. Ini sudah faedah yang keberapa? Yang keberapa sudah terakhir saya bahas? Yang kena. Berarti sekarang yang keberapa? Yang ketujuh. Kata penulis rahimahullah, al-afu anjani biha. Iya. Dia memaafkan. Dia memaafkan. Ya. Ini kena musibah, dia malah memaafkan. Tentang orang yang menjadi sebab datangnya musibah itu. Kalau tadi dia hilim, tidak langsung menyikapi. Tidak langsung apa namanya membalasnya. Nah, kalau ini dia malah memaafkan. Nah, ini diantara faidahnya. Sebab ini pintu ibadah terbuka di sini. Pintu ibadah terbuka. Kalau dia memaafkan, maka itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Nah, itu dipuji oleh Allah. Wal afina Orang-orang yang memaafkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Balasan orang yang berbuat kejelekan boleh dibalas dengan kejelekan juga, nggak ada masalah. Iya. Yang penting ada yang memulai, bukan dia memulai. Orang yang memulai berbuat jelek padanya, dia balas setimpal tidak melebihi, tidak melampaui batas, itu nggak ada masalah tidak dipermasalahkan. Nabi juga pernah bersabda di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Muslim, al Mustabani ala maqala, Fa al badi ma lam tadi al-madlum. Antara dua orang yang saling mencela sesuai dengan ucapannya. Ya. Tidak ada masalah dia membalas orang yang memulai sepanjang dia tidak melewati batasan. Tidak melewati batasan. Jadi kalau itu membalas, diperbolehkan. Tapi di sini ditunjukkan di dalam ayat hal yang lebih besar lagi. Faman afa. Siapa yang memaafkan. Wa aslaha. Dan dia mengadakan perbaikan. Fa'ajruhu ala Allah. Pahalanya ditanggung oleh Allah. Wah ini lebih besar lagi. Kalau dia memaafkan. Jelas ya? Kalau dia mau maafkan, Itu tadi saya beri contoh tadi ya. Orang yang kena musibah tadi. Sudah patah kakinya, dia lihat orang yang memotongnya. Ya. Terus dia berpikir, ini pun saya marah kepadanya, saya balas kepadanya, kaki saya sudah patah, mau diapakan? Ya sudah saya maafkan saja. Nah, itu kan hebat. Ya. Di dalam mendidik dirinya. Nah, ini ketika dia sudah masuk ke dalam pembahasan al-afu, memberi maaf, itu pintu ibadah yang sangat luar biasa. Pintu ketaatan yang sangat besar. Jadi nah, dari faidah apa? Faidah ujian dan cobaan. Andai kata tidak ada ujian dan cobaan, dia tidak akan, tidak akan mendapatkan dari pintu ketaatan ini. Baik. Maka ini namanya memaafkan. Iya. Ini namanya memaafkan. Jelas ya? Iya, banyak orang yang di masa ini subhanallah. Kadang memaafkan itu sulit sekali. Sulit sekali. Bahkan kadang ada orang-orang jahil, harusnya orang-orang jahil itu ya, kita berpaling darinya. Berpaling darinya dimaafkan saja. Sebab orang jahil. Dibicarai juga belum tentu dia paham. Belum tentu dia apa? Dia paham. Karena itu subhanallah ya. Terlihat dari keimanannya para sahabat itu. Suatu hari Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu didatangkan kepada beliau seseorang. Orang ini berkata kepada Umar ucapan yang tidak baik. Iya. Jadi orang ini sudah direkomendasi oleh keluarganya, orang dekat Umar, supaya masuk. Begitu masuk menjumpai Umar, malah orang ini berucap ucapan yang sangat melampaui batas terhadap Umar. Umar namanya khalifah, hampir saja beliau memberi pelajaran untuk orang ini. Tapi orang yang dekat kepada Umar ini yang memberi rekomendasi orang itu masuk, dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, orang ini adalah orang-orang jahil." Dia sendiri yang bilang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa arid 'anil jahili. Ini termasuk orang jahil. Maka begitu mendengar ayat, Umar langsung berhenti. Itu kehebatannya para sahabat. Radhiyallahu taala anhu. Cepat sekali mereka di kondisi keadaan terjadi masalah, langsung ini memikirkan dalilnya terkait dengan ayat. Umar begitu mendengarkannya, langsung ingat. Langsung berhenti, seakan-akan tidak ada masalah. Hah? Ini potret dari kehidupan para sahabat. Bagaimana warna kehidupan mereka yang indah. Warna kehidupan mereka yang indah. Ya, beda ya dengan kita. Kita diingatkan ayat pun ya, belum tentu dia mau dengar. Subhanallah. Nah, ini dari kelemahan iman. Ya nasallallahu alaihi Semoga Allah memaafkan kita dan membimbing kita kepada jalan yang lebih baik. Kemudian yang kedelapan dari faidah di belakang ujian dan cobaan as-sabaru alaiha, bersabar. Ya, bersabar terhadap ujian dan cobaan itu. Ya. Ini dari faidah yang lainnya, kesabaran. Wa huwa mujibun mahabbat Allah taala wa kathrat thawabihi. Dan ini kesabaran mengharuskan seorang itu dicintai oleh Allah dan mengharuskan dia dapat pahala yang sangat besar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu digenapkan pahalanya tanpa ada batasannya. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabr. Dan tidaklah seorang itu diberi dengan sebuah pemberian yang lebih luas, lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ini dua ayat yang boleh sebut dan satu hadith. Hadith Abu Sayyid Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tentang faidah sabar. Ini lahan ketaatan. Ketika seorang masuk, ya, di dalam musibah, tertimpa musibah, dia bersabar. Dan sabar ini Wajib hukumnya. Ketika seorang tertimpa musibah, apa hukum bersabar? Hah? Hukumnya wajib. Jadi sekali lagi, ketika seorang tertimpa musibah, apa hukum bersabar? Hukumnya wajib. Sabar itu. Ya. Iya. Kewajiban kalau ditinggalkan berdosa atau tidak? Berdosa. Jadi ini manfaat sekaligus kalau ditinggalkan bisa menjadi dosa tambahan untuknya. Jadi hakikatnya kalau ada orang yang tertimpa musibah lalu dia meratap meraung-raung itu artinya dia sudah tertimpa musibah dua kali atau tiga kali. Iya. Jadi ketika tertimpa musibah paling sedikit seorang itu bersabar. Sabar itu artinya menahan jiwa. Dia menahan jiwa. Ada berontak nggak ada masalah. Tapi dia tahan jiwanya. Hatinya itu dia tidak marah, tidak murka. Ya. Dia tahan dirinya sehingga anggota badannya tidak berbuat hal yang tidak baik. Tidak dia robek-robek bajunya, tidak dia mukul-mukul. Itu sabar. Kemudian dia ketika bersabar, lisannya itu tidak berucap kecuali yang baik. Dia tahan, jangan sampai lisannya berbicara yang mengandung dosa. Itu namanya sabar. Jelas ya? Dan sabar ini sendiri pahalanya sudah sangat besar sekali. Luar biasa. Sudah sangat besar sekali pahalanya. Iya. Ya, kalau kita berbicara tentang sabar, bagaimana keutamaan dan pahalanya, itu luar biasa. Ada jenjang lebih tinggi daripada sabar. Namanya ridho. Jenjang ridho. Iya. Yang dikatakan oleh para ulama bahwa janjian riba ini itu adalah surganya ahli ibadah. Riba itu kenapa lebih tinggi daripada sabar? Sebab riba itu dia terima sepenuhnya apa yang menimpa. Kalau sabar kan kadang masih ada golakan pada jiwanya, dia tahan. Kalau ridho tidak ada. Di jiwanya itu tidak ada golakan sama sekali. Dia terima, dia pasrah. Dia pasrah apa yang menimpa ya? Ini manfaat lainnya. Dari manfaat-manfaat di belakang ujian dan cobaan. Ya. Dan ini tidak disebutkan oleh penulis di sini. Baik. Cuma saya tambahkan ya untuk melengkapi pembahasan. Nah, ada jenjang lagi di atasnya, lebih tinggi lagi. Di atas ridho. Dan sabar. Ini yang diterangkan oleh penulis setelahnya. Apa itu? Yang kesembilan kata beliau. Iya. Wal farhu biha li ajli fawaidiha. Di antara faidahnya dia bergembira dengan ujian. Bergembira dengan apa? Ujian. Karena banyaknya faidah di belakang ujian itu. Itu saja sudah delapan, tambah lagi rito sembilan, sembilan faidahnya Luar biasa banyaknya kebaikan. Yang didapatkan oleh seorang hamba. Kan begitu? Nah ini bisa membawa dia ke jenjang berikutnya. Dia malah kena musibah, dia bergembira. Ya, dengan hal tersebut. Jelas ya? Kenapa dia bergembira? Karena dia tahu faidah faidahnya banyak. Apalagi kalau sudah terbukti setelah itu. Mungkin dia lebih bersiri-siri lagi. Itu kadang kita ketemukan ya. Berbagai kisah itu. Ada orang yang ketinggalan pesawat. Ya. Ketinggalan pesawat, subhanallah. Akhirnya berbagai urusannya terberkali. Dia cari pesawat berikutnya tidak dapat. Harus menunggu beberapa hari. Nah, ini kan luar biasa kesedihannya. Tapi setelah dia tahu pesawat yang dia ketinggalan itu kecelakaan di jalan, Kira-kira bagaimana? Saya tanya, kira-kira bagaimana? Oh, dia pasti bersyukur sekali. Ya. Alhamdulillah saya nggak berada di situ. Baru tahu dia. Eh, ini ketika dia tahu, begitu kan? Tapi seorang mukmin itu dia nggak tahu pun apa di belakangnya, tapi dia akan melihat faida faida ini dia bergembira. Ini yang dikatakan oleh Syekh di sini. Qala alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi yadi in kanu la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha." Kata beliau, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya." Sesungguhnya para nabi itu para nabi sangat bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Ya, kalau kita lapang, wah itu cepat sekali bergembira. Hah? Ada yang dapat rumah baru, masya Allah. Ya. Cerah sekali wayanya, menerangi satu kampung. Ya. Dapat mobil, wah bersiri-siri dia tiap hari. Ya. Jelas ya, baru menikah, wah berbunga-bunga, kelihatannya keluar bunga dari kepala ya. Apalagi kalau dapat yang baru ya. Jelas ya? Nah, ini begitu dapat ke lapangan gembiranya cepat sekali. Kalau kena ujian, nah itu bisa terlihat tuh beberapa hari. Ya. Dalam ujian. Nah, ini perbedaan. Tapi kalau para nabi, ketika kena ujian mereka malah apa? Bergembira seperti kalian dapat ke lapangan. Bergembira seperti kalian dapat ke lapangan. Nah, ini pengajaran untuk kita. Bagaimana seorang itu bisa menjadikan ujian-ujian dan cobaan hal yang dia bergembira dengannya. Dia bergembira dengannya. Iya. Ini seorang penuntut ilmu. Itu kan ketika menghadiri majelis-majelis ilmu dia ada masyakkah, hal yang memberatkan, ya. Kadang di tengah jalan perbekalannya habis, duitnya hilang. Ya. Ketika dia kenal ujian-ujian, dia malah bergembira, lebih bergembira lagi, lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, ini baru berhasil dia. Ya. Jelas ya? Tapi kalau seorang penuntut ilmu, dia baru hadir di majelis ilmu, tadinya dia mau datang ke masjid, eh, enak sampai di masjid ternyata kepanasan, ya keringat, Hah? Itu dianggap sebagai penghalang. Akhirnya meninggalkan majelis misalnya. Nah, Ini tidak lulus ujian ya. Tidak lulus ujian. Ya. Jadi seorang itu apabila dia mendapati, mendapati ujian, cobaan, nah dia selalu melihat ke arah ini. Manfaat-manfaatnya. Bahkan harusnya kadang dia lebih bergembira. Bergembira dengan hal tersebut. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu Memperingatkan dari hikmah-hikmah hal-hal yang kadang tidak ter, terlihat pada sebagian orang supaya masuk akal apa yang dia lakukan itu. Jadi ada dua orang di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas menyebutkan bahwa ada dua orang bersaudara. Ya. Salah seorang di antara keduanya belajar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma berada di masjid saja belajar. Dan yang lainnya dia bekerja. Bekerja dia menafkahi saudaranya yang belajar ini. Maka suatu hari yang bekerja ini datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ini saudara saya beker uh, dia cuman belajar saja, tidak bekerja. Saya yang bekerja." Sehingga dia ingin mengadukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La'allaka turzaqu Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudara kamu ini. Ya. Akhirnya kan Nabi terangkan sesuatu yang tidak terlihat untuk dirinya. Barangkali dia dapat rezeki disebabkan dia karena dia apa? Membiayai saudaranya yang belajar tersebut. Jadi jangan dianggap sesuatu yang memberatkan itu, hal yang merupakan beban misalnya, tanggung jawab, itu selalu dianggap sebagai perkara yang tidak menyejukkan, tidak mengenakkan. Ini istri di rumah enaknya ngomel saja terus. Ini anak kerjanya makan minta jajan. Dia nggak tahu bahwa saya ini berat kerjanya. Ya kadang diucapkan begitu ya oleh suami kepada istri. Ya, itu nggak bagus ya. Itu bertentangan dengan makna apa? Dengan berbagai makna lah bertentangan. Ya, harusnya hal-hal yang seperti itu, ya, ketika dia dapati seperti itu, justru dia harusnya lebih semangat. Ya, harusnya lebih apa? Lebih semangat lagi. Nah, ini kalau dia sudah sampai ke pembahasan ini, bergembira dengan apa? ujian dan cobaan karena banyaknya faedah-faedah di dalamnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Habbada al-makruhan, al-maut wal faqr." Kata Ibnu Mas'ud, betapa indahnya dua hal yang tidak disenangi. Ada dua hal yang tidak disenangi, betapa indahnya. Apa itu? Al-maut wal faqru, kematian dan kefakiran. Iya. Kematian dan apa? Kefakiran. Baik. Kenapa bisa seperti itu? Kata Syekh, wa inna ma karihu biha itla wa li wa mararatiha binisbati ila thamaratiha wa faidatiha. Ya, kenapa mereka bergembira? Sebab terjadinya kesusahan dalam musibah itu dan pahitnya musibah tersebut itu tidak bisa dibandingkan. Sedikit nilainya kalau dibandingkan dengan apa? dengan dengan buah dan manfaat di belakang musibah. Ya. Jelas ya? Kama yafrahu man adumat adwa'uhu bisyurbil adwiyal hasima laha matajarruhi limararatiha. Sebagaimana akan bergembira orang yang penyakit-penyakitnya itu sangat dahsyat. Dia bergembira untuk minum obat. Ya. Padahal obat ini sangat pahit kalau dia telan. Tapi dia tahu bahwa obat ini kalau dia minum pasti akan apa? Menghilangkan semua penyakitnya. Jelas ya? Sekarang seorang kena penyakit, banyak penyakit. Disuruh minum obat. Obatnya dia tahu ini sangat pahit. Tapi obat ini kalau dia minum, maka penyakitnya hilang. Sekarang dia mau minum obat ini bergembira atau tidak? Hah? Saya tanya bergembira atau tidak? bergembira. Walaupun pahit, tidak apa-apa dia gembira. Nah, itu penggambaran penulis mendekatkan. Bagaimana kalau seorang itu kenal, bagaimana manfaat dan buah di belakang ujian dan cobaan. Iya, maka kadang dia bergembira dengan hal tersebut. Ini namanya al-farah, kegembiraan. Iya, al-farah. Baik. Ini bahasa penulis memang beliau bahasakan al-farah ya. Beliau bedakan dengan syukur. Dan ini di pembahasan ilmu amalan hati memang ada jenjang-jenjang dan tingkatan-tingkatan, ada perbedaan. Iya. Baik. Yang ke-10. Asyukru alaiha. Yang ke-10 dari manfaat dan musibah di belakang dari manfaat di belakang musibah dan ujian adalah dia mensyukuri ujian-ujian itu. Nah, ini pintu ibadah namanya apa? Kesyukuran. Iya. Dia bersyukur. Masya Allah. Dan ini jenjang lebih tinggi lagi. Jenjang lebih tinggi lagi. Karena itu secara umum para ulama mengatakan di tengah musibah itu ya, paling sedikit Seseorang itu ada tiga jenjang penghambaan. Itu paling sedikit. Ada sabar, ada rito, dan ada apa? Syukur. Ya. Yang paling tingginya namanya syukur. Itu yang paling tinggi. Makanya tadi saya katakan paling sedikitnya. Penuliskan di sini menambahkan lagi apa? Alfarah, gembira. Ya. Ada kegembiraan. Dan kita sudah dengarkan ya jenjang-jenjang yang lainnya. Ada jenjang khusyuk, ada jenjang khudu, ya. Ada jenjang al-istislam, ya. Ada jenjang al-inabah. Itu kita sudah dengarkan ya, berbagai jenjang. Tapi paling sedikitnya dia dapat berapa? Tiga. Sabar itu hukumnya wajib. Ridha hukumnya sunnah. Syukur juga hukumnya sunnah pada saat terkena apa? musibah. Ini jenjang yang membedakan. Jadi ketika dia tertimpa musibah, dia bersyukur. Ah, ini lebih tinggi dari ridho. Ya, karena orang yang bersyukur itu hatinya betul-betul bergembira. Ya, pas, lebih dari pasrah ya, dia bergembira. Ya. Dan dia malah mensyukuri kena musibah tersebut. Dikasih pendekatan oleh penulis yashkuru يشكر المريض الطبيب tabiba لأطرافه qati li من شهواته لما يتوقع min dalika al buru wasyifa. Sebagaimana seorang yang sakit itu mensyukuri dok, dokter yang memotong ujung-ujung jarinya. Iya. Terus sebagian penyakit harus dilukai ya ujung jari untuk mengeluarkan darah. Karena penyakit yang dia derita. Dan kadang ada orang dipotong tangannya, dipotong sebagian dari anggota tubuhnya. Nasallallahu Ketika dipotong, malah yang sakit ini bersyukur. Sebab kalau tidak dipotong, itu akan membuat anggota tubuh yang lainnya lebih apa? Bisa menderita sakit. Nah, ini malah dia syukuri hal tersebut. Iya, dia syukuri. Jadi ya, kalau dia jauh, sampai di jenjang ini luar biasa. Ini dari hal yang melipat gandakan kebaikan. Baik. Dan kalau kita sudah berbicara tentang syukur, ridho, sabar, seperti yang saya katakan tadi ya. Ini pembahasan-pembahasan yang dalil-dalilnya, keagungannya, kemanfaatannya itu sangat banyak diuraikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di sini kita dibatasan menerangkan faidah-faidah di belakang ujian dan cobaan tersebut. Berikutnya yang ke-11, al-hadiyata asyrata. Tamhisuha lidzunubi wal khataya. Dari faedah di belakang ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu membersihkan dari dosa dan kesalahan. Ujian dan cobaan membersihkan dosa dan apa? Kesalahan. Wa ma asabakum min musibah wa kasabat aydikum wa ya'fu an katsir apa yang menimpa kalian dari musibah ya itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian dan Allah memaafkan dari banyak hal. Jadi maksudnya musibah yang menimpa kalian itu menyebabkan Allah memaafkan kalian di banyak hal. Iya. Baik. Jadi ini menggugurkan dosa-dosa. Dan dibawakan hadis di sini, ini hadis riwayat Bukhari Muslim Kata beliau la yusibul mu'mina wasabun wala nasabun hatta alham yahummuhu wasyaukati yushakuha illa kaffara bihi an sayyiatihi. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh keletihan, ditimpa oleh musibah, sampai ditimpa oleh gunda gulana, ditusuk oleh duri, Kecuali Allah gugurkan dengannya dosa dosa ya. ya. ya dia tertusuk duri pun, dia tertusuk duri pun, dia bersabar. Tertusuk duri pun bisa menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa dia. Dan ini hadit-hadit yang semana dengan ini banyak sekali ya. menjelaskan bagaimana ujian dan cobaan itu menggugurkan dosa dan kesalahan. Bahkan kadang dia berjalan di atas muka bumi tanpa menyandang sebuah dosa pun. Itu ada haditnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa irdihi atau fi nafsihi wa irdihi wa ahlihi hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi min khathiyah." Terus menerus ujian dan cobaan itu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, pada keluarganya, pada kehormatannya, sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Tidak menyandang satu dosa pun. Iya. Jadi subhanallah, kalau ini kita tidak tahu betapa ruginya kita. Betapa banyak di dalam kehidupan ini musibah-musibah ujian-ujian melanda, menimpa kita. Sebenarnya kita bisa dapat pahala di situ. Kita bisa dapat pahala di situ, tapi kita luputkan pahala-pahala tersebut. Kenapa? Karena fikih yang seperti ini kita tidak tahu. Iya. Fikih yang seperti ini kita tidak apa? Mengetahuinya. Bahkan kadang kita melakukan hal yang sebaliknya. Melanggar di dalam hal tersebut. Jadi ini fikih perlu dihadirkan ya. ya. Perlu dihadirkan. Karena itu ada seorang perempuan yang pernah menangis di kuburan setelah dia kuburkan anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya. Ya, perempuan ini tidak menoleh dan dia tidak tahu bahwa menegur itu adalah siapa Rasulullah saw Perempuan ini berkata ilaika anni Fahinna kalam tusib bimitli musibati. Kata perempuan ini, "Pergi kamu dari saya. Tinggalkan saya. Kamu ini belum terkena musibah seperti musibah yang menimpa saya." Iya. Maka Nabi pun berlalu. Setelah Nabi berlalu, orang-orang berkata kepada ayah, "Eh, itu tadi kamu sadar, Nabi itu yang bilang sama kamu." Baru perempuan ini kaget. Dia pun berjalan ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi berkata kepadanya, Inna Mas Sabaru, inda sadamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu di awal kali musibah menimpa. Itu yang dikatakan sabar. Jadi sabar ini perlu dihadirkan. Jelas ya? Perlu dihadirkan. Jadi kalau dia muncul sendiri misalnya, tapi munculnya di akhirnya, Nah, itu bukan sabar namanya. Itu namanya akhirnya bersabar. Ya. Kalau sabar yang sebenarnya, nah itu di awal kali musibah. Seorang kena musibah dia sabar, nah itu baru sabar. Tapi kalau sudah berlalu, sudah ini, ya sudah dia lewati hari-hari, sudah berlalu sebulan, dua bulan, satu tahun, baru dia sadar. Ya apalagi yang saya membuat, biarkan saja. Nah, ini namanya akhirnya bersabar. Jelas ya? Dan nah, itu tidak memberi manfaat untuk dia. Karena itu hal-hal yang seperti ini perlu pengetahuan, perlu ilmu. Jadi ya, kalau kita tidak pelajari, subhanallah. Betapa banyak dari lahan-lahan ketaatan yang kita lewati. Iya. Bagaimana itu? Kita rugi atau tidak? Hah? Kalau misalnya seperti itu, kita rugi atau tidak? Ya. Rugi sekali ya. Ketiga, banyak lahan ketaatan yang kita sudah lewati, kebaikan yang kita lewati karena kita tidak punya ilmu tentang itu. Inilah pentingnya seorang itu belajar. Dia memahami dengan baik. Ya, kemudian yang kedua belas dari manfaat di belakang ujian dan cobaan rahmatu ahlil bala wa musa'adatuhum ala wahum Ya. Merahmati orang yang tertimpa musibah dan membantu mereka di dalam musibah yang menimpanya. Iya. Jadi seorang kalau dia sudah tertimpa musibah, terkena musibah, itu akan lebih mudah membantu orang yang kena musibah juga. Sebab dia sudah pernah merasakan pahitnya. Jelas ya? Pernah merasakan pahitnya. Nah, itu ada sebagian orang itu yang bikin yayasan membantu orang cacat tertentu karena dia juga cacat di situ. Jelas ya? Ada yang membantu bikin membantu e, kegiatan dana untuk orang yang tertimpa penyakit tertentu. Karena dulu dia pernah tertimpa penyakit itu. Iya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena musibah. Dia pernah kena musibah ini akhirnya dia bisa merahmati orang yang tertimpa musibah itu. Kata seorang penyair, "Wa inna ma yarhamul man asyiqa. Iya. Yang merahmati orang-orang yang dimabuk cinta adalah orang yang pernah dimabuk cinta juga. Ya, ini kalau bahasanya begitu ya penyair. Ya, jadi kalau dia pernah menjadi orang yang dimabuk cinta itu kan kelihatan pedihnya ya. ya. Ingin sesuatu tapi dia tidak dapatkan pengen sesuatu dia sangat suka, tapi dia tidak dapatkan. Nah, ketika dia lihat orang yang seperti itu, nah ini orang dia bisa kasihani atau tidak? Dia bisa kasihani sebab dia pernah merasakan pedihnya seperti itu. Ya. Cinta sesuatu tapi tidak pernah mencapainya. Ya. Jelas ya? Baik, ini korban cinta namanya kalau bahasa lebih jelasnya. Kalau dia sudah pernah jadi korban cinta, nah itu orang-orang yang korban setelahnya itu bisa dia Jelas ya? Baik, jadi dari manfaat dan musibah di belakang ujian dan cobaan, nah ini bisa membuat seseorang itu semakin rahmat. ya, Bisa merahmati manusia. Kemudian yang ke-13 Kata beliau, ma'rifatu qadri ni'matil afiyah wa syukru 'alaiha. Inna ni'am la yu'rafu miqdaruha illa ba'da faqdiha. Ya Masya Allah. Ya. Seorang itu mengenal besarnya nikmat afiat. Dan mensyukuri besarnya nikmat afiat ini. Ya. Jadi sekarang ketika dia sehat, dia baru rasa nikmat sehat ini setelah dilihat ada orang yang sakit. Jelas ya? Nah, itu yang paling terlihat itu orang-orang yang di daerah-daerah tertempat musibah, orang yang selamat dari musibah itu. Ada tsunami dia selamat, ada gempa dia selamat. Nah, itu tanya aja orang-orang itu. Ya. Nah, itu luar biasa itu. Ya, dia mengenal enaknya nikmat apa? Nikmat afiat. Demikian pula kita yang berada di tempat yang Alhamdulillah aman misalnya dan kita selalu mohon kepada Allah keselamatan dan afiat untuk semuanya. Ketika kita melihat ada orang-orang yang tertimpa musibah, nah itu terli, terasa besarnya nikmat afiat ini. Karena itu kita selalu mohon kepada Allah, diberikan apa? Diberikan afiat. Iya. Nah, ini diajarkan doa oleh Nabi. Siapa yang tertimpa, melihat orang yang tertimpa musibah, ya, maka dia ingat afiat itu. Karena itu ada hadisnya ya, diriwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a mubtala. Faqala alhamdulillahi alladhi afani mimma talaka Allahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusib dalikal bala. Siapa yang melihat orang yang tertimpa bala, tertimpa ujian. Lalu dia berkata, segala puji hanya untuk Allah yang memberikan afiat bagiku dari musibah yang menimpamu. Dan Allah meninggikanku di atas banyak dari makhluk. Jadi siapa yang melihat orang kena musibah dia baca doa ini, maka kata Nabi dia tidak akan tertimpa musibah itu. Tidak akan tertimpa apa? Musibah itu. Ini doa ini penting ya. Banyak makna penghambaan untuk kita di situ. Ya, dan doa ini juga diantara doa yang bisa menyelamatkan kita dari musibah. Jadi ya, seorang melihat misalnya ada orang yang kecelakaan, dia baca doa itu. Hah? Dia melihat ada orang yang kebakaran, dia baca doa tersebut. Jadi musibah apa saja? Termasuk musibah dalam agama. Kalau seorang melihat misalnya ahlul bidah, ya, lalu dia baca doa itu supaya tidak jatuh dalam bidah seperti ahlul bidah ini, maka insya Allah dia akan terselamatkan. Ya. Dan ini doa juga membantu kita semua untuk tidak bersandar pada diri. Tidak menjelekkan orang-orang yang tertimpa musibah. Iya. Jelas ya? Kadang kan ada orang yang tertimpa musibah rasanya, biarin aja, rasain kamu. Ya. Kamu kemarin begini dan begini. Nah, itu enggak boleh ya seperti itu. Walaupun misalnya orang yang tertimpa musibah ini benar-benar jahat dan seterusnya, tapi kewajiban kita, kita selalu memohon apa? Afiat untuk kita. Kita ingat besarnya nikmat afiat ini. Yang keempat belas, kata beliau ma'addahu Allah taala ala hadhil fawaid min ajril akhirah al ikhtilafi waratibiha. Yang ke-14 di belakang musibah-musibah ini itu Allah siapkan lagi pahala di akhirat. Tergantung tingkat musibahnya dan jenis musibahnya. Karena ada jenis-jenis musibah kan? Misalnya siapa yang meninggal dari anak yang dia sayangi. Lalu dia bersabar, dibalas untuknya dengan apa? Dengan sorga misalnya. Nah, itu kan ada hadit-hadit yang seperti itu. Iya. Baik, siapa yang meninggal dua atau tiga dari anaknya, itu menjadi hijab dari api neraka. Itu kan ada jenis musibah tertentu. Diberi balasan sesuai dengan apa? Tingkatan-tingkatannya. Al-khamisata asyara yang ke-15. Ma fi tayyiha minal fawaidil khafiyah. Ah, ini. Dan di dalam musibah itu ternyata ada manfaat-manfaat yang rahasia, tersembunyi. Mungkin kita tidak tahu apa manfaat itu. Tapi pasti ada. Asa antakrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali kalian benci sesuatu, tapi ternyata Allah jadikan pada hal yang kalian benci itu kebaikan yang sangat banyak sekali. Kebaikan yang sangat banyak sekali. Yang ke-16. Musibah-musibah itu dan kesusahan-kesusahan tamna minas syarri wal batar. Akan menahan seseorang dari berbuat kejelekan. Wal batar bersombong, wal fakhar berbangga, wal khulaya, wal khuyala dan merasa tinggi, wat takabbur. Ya, merasa besar, watajabur dan merasa berkuasa, merasa hebat. Iya. Jadi musibah ini menahan orang dari penyakit-penyakit ini. Iya. Baik. Karena itu kata penulis Namrud yang mendebat Nabi Ibrahim itu. Andai kata dia itu fakir, orang yang sakit, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dia tidak mungkin mendebat Nabi Ibrahim. Tapi kesombongan yang membuat dia jatuh di dalam hal yang seperti itu. Jelas ya? Maka kondisi seseorang itu musibah pada musibah yang menimpa dia itu kadang menahan dia dari berbagai penyakit. Berbagai penyakit. Karena itu kadang seorang dijadikan miskin oleh Allah, itu kadang lebih banyak manfaatnya bagi dia daripada dia diberi kaya. Dijadikan sebagai orang yang kaya. Jelas ya? Dia tidak tahu apa di belakang hal tersebut. Mungkin Allah berikan hal kepadanya perkara-perkara yang lebih baik. Iya. Dan di sini beliau uraikan ya banyak pembahasan di sini. Dan yang ke-17 yang terakhir ya. Seorang itu ridha yang mengharuskan dia memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling pentingnya. Di belakang ujian dan cobaan seorang itu ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena sebagaimana yang disebut oleh penulis, waridwanum minallahi akbar dan ridha ridha dari Allah itulah yang terbesar. Iya. Nah, ini beliau petik ya, beliau bahasakan di sini siapa yang ridha untuknya ridha dan ridha itu lebih baik daripada sorga dan apa yang ada di dalamnya. Ini luar biasa ya bahasa beliau. Jadi siapa yang ridha, Allah akan meridhoinya. Dan ridha itu sendiri lebih baik daripada sorga dan segala isinya. Iya. Dan itu disebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Inna Allah ida ahabba qauman ibtalahum." man radiyah falahu wa waman sakhita falahu sakht. Sungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum maka Allah akan menguji mereka. Siapa yang rida untuk mereka rida dan siapa yang murka maka untuknya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik ini 17 faedah. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullah secara ringkas ya wallahu taala alam. Baik, ini sudah masuk waktu sholat duhur ya. Waktu kita sampai duhur saja. Uh, kalau ada yang mau bertanya, bertanya sekarang saja. Kita dengarkan adan sholat duhur sambil saya tunggu pertanyaan. Setelah adan saya jawab pertanyaannya. Setelah itu kita sholat duhur. Karena uh, acara duhur ini waktunya hanya sampai sholat duhur saja. Wallahu ta'ala dan sekarang atau? Ada aja dulu. Setelah itu saya tanya jawab. Baik. Di sini ada yang bertanya. Saya pernah mendengar bahwa orang kafir nanti disiksa selain karena kekafirannya juga disiksa karena tidak mengamalkan syariat. Apakah ini benar? Apa dalilnya? Jawabannya iya ya. Jawabannya iya, itu benar. Dia disiksa karena kekafirannya dan siksaan terhadap kekafirannya sendiri itu bertingkat-tingkat. Karena itu kaum munafikin dia lebih dahsyat siksaannya daripada yang lainnya. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Dan orang kafir yang menahan dari jalan Allah serta berbuat kerusakan, nah, itu lebih besar lagi siksanya. والذين كفروا ويصدون عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون orang-orang yang kafir lalu mereka juga menghalangi dari jalan Allah kami tambahkan siksaan mereka di atas siksaan disebabkan karena mereka mengadakan kerusakan dan Allah berfirman yudha'afu lahumul adab dilipat gandakan siksaan bagi mereka nah, selain daripada itu syariat-syariat Islam yang mereka tidak lakukan, itu juga mereka disiksa ya. Dia tidak sholat disiksa karena tidak sholat. Jelas ya? Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penduduk neraka ketika ditanya kenapa mereka berada di dalam neraka. Masalakakum fi saqar. Apa jawaban mereka? Kalau lam naku minal musallin. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين ini empat disebut kami tidak pernah sholat tidak pernah memberi makan orang miskin kami mendustakan ya, dan kami selalu apa namanya eh, larut di dalam kekafiran sampai datang hari kebangkitan jadi itu dalilnya Apakah bisa diketahui jika amalan seseorang itu diterima atau tidak diterima oleh Allah? Yang tidak ada yang tahu ya bahwa amalannya diterima atau tidak. Ya. Dan seorang jangan merasa pede ya bahwa amalannya sudah diterima. Jangankan kita para nabi saja tidak menganggap dirinya seperti itu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah Keduanya berdoa kepada Allah. Ya. Taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Baik. Dan kata sebagian as-salaf, andai kata saya tahu ada amalanku yang sudah diterima, maka saya berharap untuk mati saya. Berharap untuk apa? Mati saya. Karena kalau dia sudah dipastikan amalannya diterima, pasti dia orang yang bertakwa sudah. Karena dalam Al-Quran kan dikatakan Inna innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi yang dikata ada amalanku yang saya tahu diterima, sudah saya berharap mati saja. Itu artinya dia orang yang bertakwa. Dan kalau mati di atas ketakwaan, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Tapi orang kan tidak ada yang tahu apa amalannya ini. Diterima atau tidak. Baik. Karena itulah kewajiban kita semua untuk selalu memperindah amalan. Pada saat akan melakukan amalan, di tengah amalan itu dan setelah beramal. Kita memperindah semuanya. Sebelum beramal dia perbaiki niatnya. Dia pelajari sesuai dengan tuntunan dan syariatnya. Ketika dia lakukan amalan itu, dia jaga amalannya di atas hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, tidak keluar dari syariat. Setelah amalannya selesai, dia selalu memohon kepada Allah supaya amalannya diterima. Dan dia jaga amalannya dari ria, mengungkitnya kepada manusia, mempamerkannya. Ya. Wallahul musta'an. Apabila kita sering bermaksiat dan terus-menerus walaupun kecil, dapatkah hal ini mengantar kepada kekafiran? Atau musibah yang tidak lebih daripada itu? Kata para ulama al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu adalah posnya kekafiran. Dia pos mengantar kepada apa? Kekafiran. Nah, dosa-dosa seperti itu. Dosa-dosa. Ya. Dan syaitan itu berjenjang. Bertahap. Di dalam mengajak manusia kepada dosa. Ujung-ujungnya mungkin dia bisa kafir. Nasallallahu alaihi itu buku yang paling bagus antum baca ada kitab Ibnul Jauzi namanya Talbisul Iblis Beliau terangkan bagaimana tahapan-tahapan syaitan itu menjerat manusia sampai kadang jatuh di dalam kekufuran. Iya. Jadi ketika seorang itu jatuh di dalam dosa, seorang mukmin dia langsung bertobat. Langsung bertobat. Jatuh lagi dia bertobat lagi, beristighfar. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus di atas dosanya sedangkan mereka mengetahuinya. Baik. Dan kalau dia terus-menerus di atas dosa, ya itu termasuk musibah juga ya. Kalau tidak diberi taufik. Nah, tidak diberi taufik untuk bertobat. Nasallahu lana wa lakum Ketika kita sedang sholat tiba-tiba terjadi gempa Langkah apa yang sebaiknya kita lakukan? Diteruskan atau dibatalkan? Kaidah umumnya di dalam hal ini bahwa seseorang itu boleh membatalkan sholatnya kalau ada hal yang darurat. Kalau hal ada ada hal yang apa? Darurat. Yang bisa mengancam jiwanya misalnya atau mengancam jiwa orang lain atau hal yang sangat mendesak. Itu kaidah dasarnya. Tetapi manusia di dalam mengukur keberadaan dirinya itu beraneka ragam. Khususnya di masalah gempa ini ya. Gempa itu kan ada yang terasa ringan, ada yang terasa berat. Ya. Jelas ya? Dan seorang itu juga di dalam keterkaitan hatinya dalam ibadah kepada Allah bertingkat-tingkat. Maka ini memberi pengaruh pada kondisi seseorang itu. Iya. Kalau misalnya cuman goyang sedikit saja, tidak memberi pengaruh, dia tetap lanjutkan sholatnya itu nggak ada masalah. Iya. Tapi seorang sudah sholat, sudah jatuh genteng di sampingnya, dia masih tetap sholat. Iya. Nah, ini tidak benar ya. Harusnya dia keluar dari masjid. Karena dia diizinkan secara syariat. Untuk membatalkan apa? Membatalkan sholatnya. Iya. Jadi ya, jangan dia berpikir, oh ini kan saya menghadap kepada Allah. Justru Allah yang mengizinkan kamu untuk keluar dari sholat. Ya, semuanya di kondisi apapun, semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Kan begitu? Baik. Melihat musibah di Palu, seperti yang kita lihat di medsos, ada yang diantara mereka mendapat musibah yang mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam? Ataukah tetap kita bersabar daripada misalnya mencuri? Ini kejadian-kejadian yang dilihat di media sosial itu kadang tidak seperti kenyataan yang terjadi di lapangan. Makanya antum jangan terlalu banyak percaya berita-berita yang viral itu. Jelas ya? Itu kejadiannya di mana? Yang melakukan itu siapa? Karena ada yang melakukan, tapi yang melakukan bukan penduduk kampung situ, orang datang dari luar, memanfaatkan kondisi dan keadaan. Jelas ya? Jadi kalau tidak tahu masalah nggak usah terlalu banyak komentar. Kalau bertanya tentang hukum syar'i, boleh saya terangkan tentang hukum syar'i. Orang yang terdesak misalnya sudah akan mati, kalau dia tidak makan babi, cuma ada babi di depannya. Boleh dia makan atau tidak? Hah? Boleh untuk menyelamatkan hidupnya. Itu kan darurat namanya. Iya. Orang yang sudah akan mati, ya. kalau dia tidak makan dan minum kecuali di toko yang ada di sampingnya, yang terkunci, boleh di, boleh atau tidak dia pecahkan untuk diambil makanannya. Ya boleh itu namanya darurat. Tapi nanti dia harus ganti kepada pemiliknya, bukan dia ambil gratis seperti itu. Jelas ya? Nah, itu di kondisi darurat dan darurat-darurat yang seperti ini itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi hal-hal yang kadang terjadi itu itu seperti yang saya katakan tadi, kadang manusia di luar batasan, panik dan seterusnya. Ya, ada hal yang bisa dimaklumi, ada hal yang sebenarnya itu harus diperingatkan tentang bahayanya. Dan secara umum hukum hukumnya secara syar'i diterangkan. Di kondisi apapun namanya hak-hak manusia itu tetap dijaga. Iya, harta yang merupakan harta orang itu dipelihara di dalam agama. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram terhormat antara sesama kalian. Tidak boleh dilanggar. Sebagaimana terhormatnya hari ini di negeri ini di bulan ini. Nabi mengucapkannya ya, di hari yang agung, di hari-hari haji, di bulan haji, dan di tempat yang diagungkan. Nabi mengucapkan hal itu. Menunjukkan bahwa harta benda seorang itu dihormati, tidak boleh dilanggar tanpa hak. Baik, wallahu taala alam. Baik ini mungkin ya bisa dijawab untuk pertemuan kita di kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh ikhwan akhwat yang hadir dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada musibah-musibah yang menimpa kita terdapat lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu kebaikan. Tentunya dari 17 poin yang disebutkan oleh penulis masih banyak lagi poin-poin lain ya. Beliau belum terangkan. Dan itu dijelaskan oleh ulama yang lain ya. Ada tulisan-tulisan al Qayyim bagus ya seputar manfaat di belakang musibah di beberapa buku beliau dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga di risalah beliau yang berjudul Qaidatun fi Sabr itu bagus sekali. Beliau terangkan juga beberapa rahasia. Ya. Baik. Itu kalau digabungkan semuanya bisa menjadi bekal-bekal yang baik untuk seseorang. Pokoknya bahwa ternyata di tengah musibah dan petaka itu bisa terbuka untuk kita lahan-lahan ketaatan. Pintu-pintu ibadah. Jalan-jalan yang mengantar kepada sorga. Maka dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Apalagi hal yang memang kita mampu. Misalnya kita bersedekah, kita memberi bantuan, Walaupun itu hal yang sedikit tapi itu luar biasa ya. Luar biasa. Orang yang terkena musibah langsung itu dikatakan al-makrub. Orang yang langsung kena hal yang berat nah, itu membantunya itu lebih diutamakan daripada sedekah di jenis yang lainnya. Yang tidak seperti itu. Baik. Ini juga diantara pintu-pintu ketaatan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk semuanya. Dan menjaga kita semua di atas ketaatan, menganugerahkan untuk kita istiqamah di atas Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur dan tatkala kita semua berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah menjadikan apa yang menimpa dari saudara-saudara kita berupa musibah dan petaka kebaikan untuk semuanya mengangkat derajat dan menjadi menjadi penggugur dosa-dosa dan pembuka jalan untuk lembaran-lembaran yang lebih indah, lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.